Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi rombongan malaikat yang berbaris, bersaf-saf. Demi rombongan yang mencegah dengan sungguh-sungguh. dan Tuhan tempat-tempat terbitnya matahari. Inna zayyanna as-samaa'a dunya bizinatil kawakib. Sesungguhnya, kami telah menghias langit dunia yang terdekat dengan hiasan bintang-bintang. Dan kami telah menjaganya dari setiap setan yang durhaka. لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب Mereka setan-setan itu tidak dapat mendengar pembicaraan para malaikat, dan mereka dilempari dari segala penjuru. دحورا ولهم عذاب واصب untuk mengusir mereka, dan mereka akan mendapat azab yang kekal, إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب kecuali setan yang mencuri pembicaraan. Maka ia dikejar oleh bintang yang menyala. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا maka tanyakanlah kepada mereka, musyrik Mekah, apakah penciptaan mereka yang lebih sulit, ataukah apa yang telah kami ciptakan itu? Sesungguhnya kami telah menciptakan mereka dari tanah liat. Bahkan engkau Muhammad menjadi heran terhadap keingkaran mereka dan mereka menghinakan engkau. Dan apabila mereka diberi peringatan, mereka tidak mengindahkannya. وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين Dan apabila mereka melihat suatu tanda kebesaran Allah, mereka memperolok-olokan. Dan mereka berkata, Ini tidak lain, hanyalah sihir yang nyata. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون Apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah benar kami akan dibangkitkan kembali? أوآباؤنا الأولون Dan apakah nenek moyang kami yang telah terdahulu akan dibangkitkan pula. Katakanlah Muhammad, ya, dan kamu akan terhina. Maka sesungguhnya, kebangkitan itu hanya dengan satu teriakan saja. Maka seketika itu, mereka melihatnya. وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين Dan mereka berkata, Alangkah celaka kami, kiranya inilah hari pembalasan itu. هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون Inilah hari keputusan yang dahulu kamu dustakan. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون Diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka dan apa yang dahulu mereka sembah. من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم Selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Tahanlah mereka di tempat perhentian. Sesungguhnya mereka akan ditanya. Mengapa kamu tidak tolong menolong? Bahkan mereka pada hari itu menyerah kepada keputusan Allah. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون Dan sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain, saling berbantah-bantahan. قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين Sesungguhnya, pengikut-pengikut mereka berkata kepada pemimpin-pemimpin mereka, "Kamulah yang dahulu datang kepada kami dari kanan." Pemimpin-pemimpin mereka menjawab, "Tidak, bahkan kamulah yang tidak mau menjadi orang mukmin." وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين Sedangkan kami tidak berkuasa terhadapmu, bahkan kamu menjadi kaum yang melampaui batas. فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون maka pantas putusan azab Tuhan menimpa kita. Pasti kita akan merasakan azab itu. Maka kami telah menyesatkan kamu. Sesungguhnya kami sendiri, orang-orang yang sesat. فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين Maka sesungguhnya, mereka pada hari itu bersama-sama merasakan azab. Sungguh, demikianlah kami memperlakukan terhadap orang-orang yang berbuat dosa. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون Sungguh, dahulu apabila dikatakan kepada mereka, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, mereka menyombongkan diri. ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون Dan mereka berkata, Apakah kami harus meninggalkan sesembahan kami karena seorang penyair gila? بل جاء بالحق وصدق المرسلين Padahal dia Muhammad datang dengan membawa kebenaran dan membenarkan rasul-rasul sebelumnya. Sungguh, kamu pasti akan merasakan azab yang pedih dan kamu tidak diberi balasan melainkan terhadap apa yang telah kamu kerjakan. إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم Tetapi hamba-hamba Allah yang dibersihkan dari dosa, mereka itu memperoleh rizki yang sudah ditentukan. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين yaitu buah-buahan, dan mereka orang yang dimuliakan di dalam surga-surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan. يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين Kepada mereka diedarkan gelas yang berisi air dari mata air surga. Warnanya putih bersih, sedap rasanya bagi orang-orang yang minum. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون Tidak ada di dalamnya unsur yang memabukan, dan mereka tidak mabuk karenanya. وعندهم قاصرات الطرف عين Dan di sisi mereka ada bidadari-bidadari yang bermata indah dan membatasi pandangannya. Seakan-akan mereka adalah telur yang tersimpan dengan baik. Lalu mereka berhadap-hadapan satu sama lain sambil bercakap-cakap. Qala qala قائل منهم إني كان لي قرين Berkatalah salah seorang di antara mereka, "Sesungguhnya aku dahulu di dunia pernah mempunyai seorang teman." يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون yang berkata, Apakah sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apabila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Dia berkata, Maukah kamu meninjau? temanku itu. Maka dia meninjaunya, lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka yang menyala-nyala. Dia berkata, Demi Allah, engkau hampir saja mencelakakanku. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين Dan sekiranya bukan karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. أفما نحن بميتين Maka apakah kita tidak akan mati, إلا kecuali kematian kita yang pertama saja di dunia, dan kita tidak akan diazab di akhirat ini. Sungguh, ini benar-benar kemenangan yang agung. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah beramal orang-orang yang mampu beramal. Apakah makanan surga itu hidangan yang lebih baik, ataukah pohon zakum? Sungguh, kami menjadikannya pohon zakum sebagai azab bagi orang-orang zalim. إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين Sungguh, itu adalah pohon yang keluar dari dasar neraka jahim. Mayangnya seperti kepala-kepala setan. فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون Maka sungguh, mereka benar-benar memakan sebagian darinya, buah pohon itu. Dan mereka memenuhi perutnya dengan buahnya zakum. Kemudian sungguh, setelah makan buah zakum, mereka mendapat minuman yang dicampur dengan air yang sangat panas. Kemudian pasti tempat kembali mereka ke neraka jahim. Sesungguhnya mereka mendapati nenek moyang mereka dalam keadaan sesat. فهم على آثارهم يهرعون Lalu mereka tergesa-gesa mengikuti jejak nenek moyang mereka. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين Dan sungguh, sebelum mereka, suku Quraisy telah sesat sebagian besar dari orang-orang yang dahulu. Dan sungguh, kami telah mengutus Rasul, pemberi peringatan di kalangan mereka. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu إلا عباد الله المخلصين kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون Dan sungguh, Nuh telah berdoa kepada kami. Maka sungguh, kamilah sebaik-baik yang memperkenankan doa. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين Kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya dari bencana yang besar. Dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين Dan kami abadikan untuk Nuh pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan kami limpahkan atas Nuh di seluruh alam. إنا كذلك نجزي المحسنين Sungguh, Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Innahu min ibadina muminin thumma aghraqna al Sungguh, dia termasuk di antara hamba-hamba kami yang beriman. Kemudian, kami tenggelamkan yang lain. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم Dan sungguh, Ibrahim termasuk golongannya Nuh. Ingatlah, ketika dia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci. إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون Ingatlah, ketika dia berkata kepada ayahnya dan kaumnya, Apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu menghendaki kebohongan dengan sesembahan selain Allah itu? فما ظنكم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم Maka bagaimana anggapanmu terhadap Tuhan seluruh alam? Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Kemudian dia Ibrahim berkata, Sesungguhnya aku sakit. فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون Lalu mereka berpaling dari dia dan pergi meninggalkannya. Kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka. Lalu dia berkata, "Mengapa kamu tidak makan?" ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين Mengapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. فأقبلوا إليه يزفون Kemudian mereka, kaumnya datang bergegas kepadanya. Dia Ibrahim berkata, Apakah kamu menyembah patung-patung yang kamu pahat itu? Padahal Allah lah yang menciptakan kamu. Dan apa yang kamu perbuat itu? قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم Mereka berkata, Buatlah bangunan perapian untuknya, membakar Ibrahim, lalu lemparkan dia ke dalam api yang menyala-nyala itu. Maka mereka bermaksud memperdayainya dengan membakarnya. Namun Allah menyelamatkannya. Lalu kami jadikan mereka orang-orang yang hina. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين Dan dia Ibrahim berkata, Sesungguhnya aku harus pergi menghadap kepada Tuhanku. dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang yang saleh. Maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, Ismail. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya. Ibrahim berkata, Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم Maka ketika keduanya telah berserah diri, dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah. Lalu kami panggil dia, Wahai Ibrahim. Sungguh, engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. إن هذا لهو البلاء المبين Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. وفديناه بذبح عظيم Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang yang saleh. وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak. Dan di antara keturunan keduanya, ada yang berbuat baik, dan ada pula yang terang-terangan berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم Dan sungguh, kami telah melimpahkan nikmat kepada Musa dan Harun, dan kami selamatkan keduanya dan kaumnya dari bencana yang besar. ونصرناهم فكانوا هم الغالبين dan kami tolong mereka, sehingga jadilah mereka orang-orang yang menang. Dan kami berikan kepada keduanya kitab yang sangat jelas, dan kami tunjukkan keduanya jalan yang lurus. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي المحسنين Dan kami abadikan untuk keduanya pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين Sungguh, keduanya termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Dan sungguh, Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين Ingatlah, ketika dia berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah ba'i? Dan kamu tinggalkan Allah, sebaik-baik pencipta." الله ربكم ورب آبائكم الأولين yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين Tetapi mereka mendustakannya, Ilyas. Maka sungguh, mereka akan diseret ke neraka. Kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين Dan kami abadikan untuk Ilyas pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ilyas. Inna kadzalika najzil muhsinin innahu min mu'minin. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh, dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ Dan sungguh, Lut benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah, ketika kami telah menyelamatkan dia dan pengikutnya semua, kecuali seorang perempuan tua, istrinya, bersama-sama orang yang tinggal di kota. Kemudian kami binasakan orang-orang yang lain. Dan sesungguhnya kamu, penduduk Mekah, benar-benar akan melalui bekas-bekas mereka pada waktu pagi dan pada waktu malam. Maka mengapa kamu tidak mengerti? وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ Dan sungguh, Yunus benar-benar termasuk salah seorang rasul. Ingatlah ketika dia lari ke kapal yang penuh muatan. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون Maka dia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela. Maka sekiranya dia tidak termasuk orang yang banyak berzikir, bertasbih kepada Allah, niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daratan yang tandus, sedang dia dalam keadaan sakit. Kemudian untuk dia kami tumbuhkan sebatang pohon dari jenis labu. وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين Dan kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih, sehingga mereka beriman. Karena itu, kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu tertentu. Maka tanyakanlah Muhammad kepada mereka, orang-orang kafir Mekah, apakah anak-anak perempuan itu untuk Tuhanmu, sedangkan untuk mereka anak laki-laki أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون Atau apakah kami menciptakan malaikat-malaikat berupa perempuan, sedangkan mereka menyaksikannya? ألا إن إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون Ingatlah, sesungguhnya di antara kebohongannya, mereka benar-benar mengatakan, Allah mempunyai anak, dan sungguh, mereka benar-benar pendusta. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون Apakah dia Allah memilih anak-anak perempuan daripada anak-anak laki-laki? Mengapa kamu ini? Bagaimana caranya kamu menetapkan? Maka mengapa kamu tidak memikirkan? Ataukah kamu mempunyai bukti yang jelas? Kalau begitu, maka bawalah kitabmu jika kamu orang yang benar. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون Dan mereka mengadakan hubungan nasab keluarga antara dia, Allah, dan jin. Dan sungguh, jin telah mengetahui bahwa mereka pasti akan diseret ke neraka. سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan, kecuali hamba-hamba Allah yang disucikan dari dosa. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم Maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu tidak akan dapat menyesatkan seseorang terhadap Allah, kecuali orang-orang yang akan masuk ke neraka jahim. وما منا إلا له مقام معلوم Dan tidak satu pun di antara kami, malaikat, melainkan masing-masing mempunyai kedudukan tertentu. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون Dan sesungguhnya, kami selalu teratur dalam barisan dalam melaksanakan perintah Allah. Dan sungguh, kami benar-benar terus bertasbih kepada Allah. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين Dan sesungguhnya, mereka orang kafir Mekah benar-benar pernah berkata, "Sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab dari kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang dahulu, tentu kami akan menjadi hamba Allah yang disucikan dari dosa." Tetapi ternyata mereka mengingkarinya Al-Quran, maka kelak mereka akan mengetahui akibat keingkarannya itu. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون Dan sungguh, janji kami telah tetap bagi hamba-hamba kami yang menjadi rasul, yaitu mereka itu pasti akan mendapat pertolongan. Dan sesungguhnya, bala tentara kami, itulah yang pasti menang. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka sampai waktu tertentu dan perlihatkanlah kepada mereka. Maka kelak, mereka akan melihat azab itu. Maka apakah mereka meminta agar azab kami disegerakan? Maka apabila siksaan itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pagi hari bagi orang-orang yang diperingatkan itu. Dan berpalinglah engkau dari mereka sampai waktu tertentu. Dan perlihatkanlah, maka kelak mereka akan melihat azab itu. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha perkasa, dari sifat yang mereka katakan. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan selamat sejahtera bagi para rasul, dan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.